bin Ustaqat Ustuqat minat dorbi watadulu alaman wafa'a Aminu al-fi'lu terjemahkan itu dia adalah isim yang pertama isim fa'il sigo mubalago yang kedua adalah isim maf'ul yang ketiga sifat musabahah dengan isim Ya, ya bismillah. Yang selanjutnya adalah wal mustaqatu sab'atun wahiyah. Isi mustaq, perhatikan ada tujuh dan dia yang pertama adalah ismul fa'il wasiyagul mubalaghah atau nanti isim fa'il itu sama juga dengan pembahasan dari si siqatul mubalaghah Cuman dari sisi makna saja yang berbeda. Asani yang kedua adalah ismul maf'ul, isim maf'ul. Yang ketiga adalah as al-musyabbahatu bi ismil fa'il. Sifat musyabbaha kepada isim fa'il. Ya. Sifat musyabbaha, sifat yang menyerupai isim fa'il. Ar-rabi ismu tafdil, yang keempat adalah isim tafdil. Al-khamis adalah ismu zaman, isim zaman. asadis adalah Ismul makan, isim makan dan asabi adalah ismul ala. Isim alat. Jadi di sini tujuh. Isim mustaq pembagiannya terbagi menjadi tujuh. Perhatikan ya. Kita bahas yang pertama isim fa'il. Ismul fa'il. Apa itu isim fa'il kata beliau? Ismun mustaqun. Isim fa'il itu termasuk bagian dari isim mustaq. Paham? Lid dalalati alaman waqa'a minhu alfi'lu. Tujuannya isim fa'il ini untuk menunjukkan orang yang perbuatan itu terjadi darinya. Bukan terjatuh ya, terjadi darinya. Jadi fungsinya isim fa'il itu fungsinya untuk menunjukkan bahwasanya dia itu adalah orang yang perbuatan itu dia yang melakukan. Faham? Anda kasih contoh ya. Doroba ar-rajulu fahuwa doribun. Seorang laki-laki itu telah memukul. Contoh saja. Fahuwa doribun. Maka dia laki-laki tadi doribun adalah orang yang memu memukul. Paham? Doribun orang yang memukul. Wa man waqa'a minhu al-fi'lu orang yang perbuatan itu terjadi darinya. Perbuatan memukul, dia yang buat. Itulah isim fa'il. Paham? Ya. Dia itu adalah isim mustaq. Bagian dari isim mustaq. Tujuannya lid dalalah untuk menunjukkan bahwasanya isim fa'il ini orang yang melakukan perbuatan. Jadi kalau ada perbuatan memukul, siapa yang melakukan perbuatannya? Isim fa'il. Kalau ada perbuatan membunuh, siapa yang melakukannya? Isim fa'il. Kalau ada perbuatan tidur, siapa yang melakukannya? Isim fa'il. Paham? Karena kalau isim maf'ul nanti dia orang yang terkena perbuatannya. Kalau isim fa'il, dia orang yang melakukan perbuatannya. Jelas? Nakulu masalan, kita katakan misalkan, nama arrojulu. seorang laki-laki telah tidur. Fahuana imun Maka berarti dia laki-laki tadi adalah orang yang tidur. Jadi siapa yang tidur di sini? Ar-rajul. Nah, disebutkanlah naimun, satu orang laki-laki yang tidur. Paham? Yadribu alwaladu akhahu. Seorang anak kecil itu telah memukul saudara laki-lakinya. Fahuwa doribun. Maka anak laki-laki tadi doribun. Dialah orang yang melakukan perbuatan memukul. Ya. Fahuwa dharibun. Anak laki-laki tadi dialah yang melakukan pemukulan. Berarti kan dharibun dia itu adalah isim yang menunjukkan perbuatan itu terjadi darinya. Jadi perbuatan doroba siapa yang melakukan? Doribun. Siapa doribun itu? Al-waladu. Perbuatan nama siapa yang melakukan? Naimun. Orang yang tidur pastinya. Enggak mungkin orang yang bekerja dia yang melakukan perbuatan tidur. Enggak mungkin. Jelas? Jadi kalau ditanya siapa yang tidur, siapa yang nama? Jawabannya naimun, orang yang tidur. Siapa orang yang tidur itu? Arrojulu. Jelas? Yadribu al-waladu seorang anak laki-laki itu telah memukul saudara laki-lakinya. Fahuwa doribun. Maka anak laki-laki tadi tersebut adalah doribun, orang yang memukul. Jadi kalau bertanya, siapa yang melakukan yadribu? Jawabannya, doribun. Siapa yang memukul? Pasti orang yang memukul. Nah, siapa orang yang memukul tadi? Al-waladu. Ya. Man waqa'a minhu al-fi'lu untuk menunjukkan orang yang perbuatan itu terjadi dari dirinya. Bukan waqa'a alaihi. Kalau waqa'a alaihi nanti maf'ul bi. Eh, si maf'ul. Ya. Kalau waqa'a alaihi, perbuatan itu tertimpa dirinya. Terjadi padanya. Kalau ini terjadi darinya. Makanya pakai minhu dari dirinya perbuatan itu terjadi. Kalau alaihi perbuatan itu terjadi atas dirinya. Dia yang terkena perbuatan. Itulah nanti pembahasan pada isi maf'ul. Paham gak definisinya nih? Fakalimatu naim. Maka kata naimun. Isim fa'il ya ustuqot minan naumi. Itu di, adalah pecahan dari kata naumun. Ya, naumun sebagai masdarnya, pecahannya nanti adalah naimun. Ya, watadullu alaman wako hu alfi'lu. Nah, kata naimun itu menunjukkan orang yang perbuatan itu terjadi darinya. Siapa yang melakukan perkara naim tadi eh, yang melakukan perbuatan tidur? Ya naim, orang yang tidur. Karena kan dilihat ya, di sini dikatakan ustuqat minan naumi, dipecah dari naum. Karena memang ada khilaf. Apakah asal kata itu dari fiil ataukah dari masdar? Paham? Kalau dia menguatkan asal kata dalam bahasa Arab itu dari fiil, dia akan mengatakan seperti ini. Fakalimatu naim ustuqat minan nama. Paham? Tapi karena di sini musonib menguatkan kalau anda lihat dia lebih menguatkan bahwasanya asal kata itu dari masdar baru dipecah ke fi, fiil. Makanya dikatakan ustuqat minan naumi, dipecah dari naum. Naumun itu masdar. Nah, masdar pecah ada fiil madi, fiil mudori fiil amar dipecah lagi ada isim fa'il. Wa tadullu, tadullu fa'ilnya nanti kembali ke kalimat. Kata naim itu menunjukkan pada orang yang perbuatan itu terjadi darinya. Perbuatan itu dia yang melakukan gitu. Jadi siapa yang melakukan perkara tidur, perbuatan tidur? Naimun. Enggak mungkin kharijun. Enggak mungkin ditanya, siapa yang melakukan perbuatan nama tidur? Enggak mungkin kita katakan doribun orang yang memukul. Enggak, pasti orang yang tidur. Orang yang tidur yang melakukan perbuatan tidur gitu. Orang yang memukul dia yang melakukan perbuatan pemukulan. Wa kalimatu doribin dan kata dorib ustuqqat minad dorbi. Itu dipecah atau pecahan dari kata dorbun. Kalau anak buang alif lamnya ya. Dipecah dari kata dorbun, masdar. Dipecah, terhasilkanlah doribun. Watadullu alaman wako aminhu alfi'lu. Dan kata ini menunjukkan kepada orang yang perbuatan itu terjadi darinya. Ya, dia menunjukkan pada orang yang perbuatan itu terjadi dari darinya. Paham gak ini maksudnya? Abu Hisham. Bagaimana? Diringkas ya, kita buat ringkas saja. Isim fa'il itu bagian dari isim mustaq. Paham? Fungsinya untuk menunjukkan perbuatan dari sebuah fiil terjadi dari dirinya. Dia yang melakukan. Seperti tadi, perbuatan nama telah tidur. Siapa yang melakukan? Pasti naimun orang yang tidur. Siapa orang yang tidur tadi itu baru isyarahnya ke ar-rajulu seorang laki-laki, seorang laki-laki. Nah, perhatikan tadi matuna naim kata naimun itu dipecah dari kata naumun minan naumi. Anak buang alif lamnya, anak baca nauman. Paham? Kenapa beliau mendatangkan contoh naum masdar? Karena memang dia lebih condong menguatkan bahwasanya asal kata itu dari masdar baru dipecah ke fi, fiil. Karena juga ada ulama nuhat yang menguatkan bahwasanya asal kata dalam bahasa Arab itu dari fiil ke masdar. Fiil dulu asalnya, pecah pecah pecah pecah pecah, ada masdar di situ, ada isim fa'il di situ. Tapi di sini lebih menguatkan kepada masdar. Sekarang yang berikutnya sogo ismil fa'il ya membuat isim fa'il awalan minal fi'li as-sulasiyyi ya dari isim fa'il yang tiga huruf dari fi'il yang tiga huruf ingat kaidah ringkasnya dulu isim fa'il enggak ada sudah lain isim fa'il dapat dibentuk ya dapat dibentuk dari semua fiil. Itu kaidahnya dulu. Tiga huruf atau lebih dari tiga huruf. Itu ada cepatnya dulu ya. Ingat, isim fa'il bisa dibentuk dari semua bentuk fi'il. Fi'il kan ada yang tiga huruf, ada yang empat huruf, ada yang lima huruf, ada yang enam huruf. Semuanya bisa punya isim fa'il. Jadi nggak ada fi'il yang nggak punya isim fa'il. Paham ini? Nggak mungkin ada fiil yang nggak punya isim fa'il. Karena isim fa'il itu yang orang yang melakukan perbuat perbuatan. Nggak mungkin ada perbuatan nggak ada pelaku gitu. Ya. Nah, dalam buku kita ini musonif langsung membuat seperti ini. Awalan yang pertama minal fi'li as-sulasiyi dari fi'il yang tiga huruf. Jadi isim fa'il dibentuk dari fi'il yang tiga huruf. Yusagu ismil fa'ili minal fi'li as-sulasi ala wazni fa'ilin. Atau dibaca fa'ilun nanti. Isim fa'il itu dapat dibuat dari fi'il yang tiga huruf dengan mengikuti wazan fa'ilun. Paham ini? Doribun, naimun, katibun, kotilun. Kalau tiga huruf, asalnya wazannya itu adalah fa'ilun. Wa in kanat ainal wa in kanatil ainul fi'li alifan kulibat hamzatan. Kalau ain fi'ilnya kan fi'il itu ada fa fi'il, ada ain fi'il, ada lam fi'il. Kalau ain fi'ilnya nanti berbentuk alif seperti soma, koma, nama, ya kan? Ain fi'ilnya berbentuk alif. Kulibat hamzatan maka alif tadi itu diganti dengan hamzah terus diikutkan wazan fa'ilun. Seperti soma menjadi so imun, Kola menjadi ko ilun, Ba'a menjadi ba'i'un. Ainul fi'li alifun. Ain fi'ilnya berbentuk alif. Sekarang kita lihat contoh dulu. Mislu kataba. Kataba berapa huruf? Tiga. Maka isim fa'ilnya katibun fa'ilun. Kemudian ta'ana ta'inun. Qara'a qari'un. Roma ramin. Aslinya tuh ramiyun. Paham ya? Enggak menyelisih ini pembahasannya gitu. Aslinya tuh arromi kalau ada alif lamnya. Tapi karena alif lamnya dibuang dalam keadaan rofa, maka yaknya juga harus dibuang. Maka dibaca romin. Asalnya romiyun. Tapi ya seperti itulah keadaannya orang Arab payah. Akhirnya ketika alif lamnya dibuang, yaknya pun dibuang. Bacanya romin. Jadi jangan dipermasalahkan, oh, tapi romin gak fa'ilun. Fa'ilun itu dia. Paham ini Abu Syam? Tapi dibuang yaknya karena tuntutan hukumnya seperti itu. Aslinya itu arromi, ada alif lamnya. Ya, karena dia isi mangkus dalam keadaan rofa maka mukoddar, tanda rofaknya tanda tanda, tanda rofaknya ya Mukoddar, tanda rofa tanda rofaknya itu atau contoh soma so imun ini yang apabila ain fiilnya berbentuk berbentuk alif soma sod sebagai lam fiil eh fiil alif sebagai ain fiil, mim sebagai lam fiil. Maka ketika dia nanti dibuat isim fa'il, alif tadi itu diganti dengan hamzah. Setelah itu baru diikutkan wazan fa'ilun, so'imun, qa'ilun, ba'i'un. Ainul fi'li alifun. Ain fi'ilnya berbentuk huruf alif. Sampai sini difahami. Nanti anak rinci ini ya. Beliau nanti di sini kurang merinci tapi kalau kita lihat dalam kitab yang lain ada rincian yang lebih mudah insyaallah. Sampai sini difahami kan? Selanjutnya, wa ya'ti ismul fa'ili ala wazni fa'ilin dan isim fa'il itu datang dengan mengikuti wazan fa'ilun min kulli fi'lin sulasiyin maftuhil aini dari semua fi'il yang tiga huruf yang di fathah huruf ainnya. Paham? Jadi ain fi'ilnya itu yang di fathah. Jadi kata beliau yang mengikuti wazan tiga huruf fa'ilun itu pertama gini kaidahnya. Berlaku untuk isim fiil eh untuk fiil tiga huruf. Itu syarat pertama. Selama dia tiga huruf isim fa'ilnya fa'ilun. Kemudian maftuhul ain yang ain fiilnya di fathah. Ain fiil di fathah. Kita ambil contoh seperti doroba. Ain fiilnya adalah huruf ro di fathah. Maka isim fa'ilnya nanti fa'ilun. Qatala. Ain fiilnya adalah huruf ta di fathah. Isim fa'ilnya fa'ilun. Akala. Tiga huruf. Ain fiilnya juga di fathah. Sama ikut wazan fa'ilun. Itu maksudnya. Kal amsilati as-sabiqati sebagaimana pada contoh yang telah berlalu. Ya. Kataba ain fiilnya huruf ta berharokat fathah. To'ana ain fiilnya adalah huruf ain di fathah juga. Koroa ain fiilnya adalah huruf ro di fathah juga. Maka isim fa'ilnya fa'ilun. Itu yang hukum paling banyak ya. Sudah paham maksudnya ini? Abu Fatimah, paham kan tuh? Kalau kurang dipahami dibilangi ya. Fima ada kecuali af'alan qalilatan jiddan. Ada fi'il-fi'il yang sangat sedikit. Maftuhatal aini yang dia itu di fathah huruf ainnya. Mislu toba wasyaba wasyakho fayati minha ismul fa'ili ala wazni ala auzanin mukhtalifatin maka isim fa'ilnya nanti datang itu dengan wazan yang beraneka ragam bentuknya enggak mengikuti fa'ilun paham Kata yang tadi disebutkan toba syaba syakho. Ini nanti isim fa'ilnya itu tidak mengikuti wazan fa'ilun, tapi wazannya beraneka ragam. Berbentuk bermacam-macam bentuknya. Jadi ada nanti yang seperti itu. Ada fi'il yang tiga huruf maftuhul ain tapi isim fa'ilnya enggak mengikuti wazan fa'ilun. Tapi ingat ya, af'alan qalilatan. Ada sedikit fiil yang melenceng seperti itu. Paham nggak maksudnya? Kan asalnya ini ya, ini ini, antum lihat di papan tulis. Ikut wazan fa'ilun, syaratnya dua. Hukum asal. Fiilnya tiga huruf. Ain fiilnya di fathah. Nanti ada fiil, sedikit fiilnya nggak banyak. Makanya dikatakan af'alan qalilatan jiddan. Sangat sedikit sekali fiil ini. Dia sebutkan contohnya, toba, syaba, syakho. Paham ini? Fiil ini tiga huruf. Cuman dia ain fiilnya berbentuk a, alif. Kemudian di fathah aslinya. Ain fiilnya di fathah. Tapi isim fa'ilnya tidak mengikuti wazan fa'ilun. Paham? Ada yang melenceng dari hukum asal. Padahal asalnya kan kalau tiga huruf, ain fi'il di fathah, isim fa'ilnya fa'ilun. Ini ada fi'il, tiga huruf, ain fi'ilnya di fathah, enggak mengikuti wazan fa'ilun. Ada. Tapi koli latun jiddan. Sedikit fi'il yang seperti itu. Seperti toba, ya syaba syakha fayati minha ismul fa'ili ala auzanin mukhtalifatin nah, datang isim fa'ilnya dari fi'il-fi'il tadi minha dari fi'il-fi'il tersebut isim fa'il ala auzanin mukhtalifa dengan mengikuti wazan yang berbeda-beda bukan isim fa'il wazannya gitu sudah tapi ingat asalnya Selama dia tiga huruf, ain fi'ilnya di fathah, isim fa'ilnya adalah fa'ilun. Sudah? Sekarang perhatikan. Kama ya'ti ala wazni fa'ilin. Sebagaimana juga ada fi'il, dia isim fa'ilnya mengikuti wazan fa'ilun min kulli fi'li sulasiyin dari fi'il yang tiga huruf tapi dia ingat maksuril aini ain fi'ilnya di kasro dia fi'il tiga huruf paham paham ikut wazan isim fa'il padahal ain fi'ilnya ain fi'il di kasro ada tuh padahal tadi kan kalau mau ngikut wazan fa'ilun apa tiga huruf ain fi'ilnya di fathah. Ini dia tiga huruf ain fiilnya di kasroh tapi tetap ikut wazan fa'ilun. Ada juga yang seperti itu. Contohnya kita lihat contoh. Rokiba. Rokiba. Berapa huruf? Tiga. Ain fiilnya huruf apa? Kaf. Apa harokatnya? Kasroh. Tapi isim fa'ilnya rokibun. Kok bisa terjadi? Ya memang begitulah bahasa Arab dari sananya seperti itu. Malah tadi ada tiga huruf, ain fiilnya di fathah, isim failnya nggak ikut wazan fa'ilun. Kok bisa terjadi? Ya memang begitu dari sananya seperti itu. Ini beliau cuma sekedar mau memberikan gambaran luas gitu. Penjelasan tambahan. Asalnya kalau tiga huruf, ain fiilnya di fathah, dipastikan isim fa'ilnya fa'ilun. Tapi nanti jangan heran ya, kalau kalian dapat ada fiil tiga huruf, ain fiilnya di fathah, tapi nggak ikut wasan fa'ilun. Jangan heran, ada tuh yang menyimpang seperti itu, keluar dari hukum asal. Dan juga jangan heran, nanti ada fiil tiga huruf, ain fiilnya di kasroh, tapi isim fa'ilnya ikut wasan fa'ilun. jangan permasalahkan gitu karena memang dari sananya ya terjadi seperti seperti itu. Wa muta'addin dan dia itu muta'addi. Ya. Ainnya di kasro, terus sifat fiilnya itu muta'addi, butuh maf maf'ul bi, seperti raqiba. huwa raqibun alima. Alima tiga huruf ya. Ain fiilnya lam di kasro, Isim fa'ilnya alimun. Mutaaddi enggak alimah ini? Mutaaddi alimah. Tapi isim fa'ilnya ikut wazan fa'ilun. Padahal hukum asal yang boleh ikut wazan fa'ilun itu fi'il tiga huruf, ain fi'ilnya di fathah. Tapi kalau kalian dapatkan, ya memang begitu bahasa Arab gitu. Kita nggak bisa protes. Dari sananya ya memang begitu orang itu ucapkan ya sudah diikuti saja. Jadi begini, ini hukum asal, ini hukum yang keluar dari asal dan tetap diterima gitu. Hukum asalnya kalau antum dapat fiil tiga huruf, ain fiilnya di fathah, isim fa'ilnya pasti fa'ilun. Ya, tapi nanti ada ya, fiil tiga huruf, ain fiilnya di kasroh juga ikut wazan fa'ilun. Kok bisa? Dari sananya seperti itu keadaannya memang menuntut menuntut seperti itu. Nah, sekarang perhatikan yang ini ya. Ini agak mau dipahami dengan baik. Keluar dari hukum ini. Kita sudah keluar dari sini. Sekarang lihat. Amma idza al-fi'lu madmun al-ain. Adapun kalau nanti fiilnya tiga huruf, ini Anda tetap gambarkan tiga huruf ini. Tapi ain fiilnya di domma, bukan di fathah, bukan di kasroh. Contoh, do'ufa. Do'ufa. Tiga huruf. Sa'uba. Berat. Sa'uba. Tiga huruf, ain fiilnya di domma madmunal ain. Ain fi'ilnya di domma, Jamula ila akhirih. Atau idza al, iz, au idza kana maksural ain, maksurul aini, eh bukan, maksural aini walaziman. Ya. Atau pilihan yang kedua, ada fiil ain fiilnya di kasroh. Ya dan dia lazim, bukan mutaaddi. Kalau yang di atas tadi ain fiilnya di kasroh tapi mutaad mutaaddi. Ini ain fiilnya di kasroh, dia fiil lazim. Seperti fariha, hamira, atisha. Fariha gembira. Paham? Fariha. Tiga huruf, ain fiil di kasroh, lazim. Fa'innal isma fa'il la ya'ti minhu ala wazni fa'ilin. Maka isim fa'il dari fi'il-fi'il di atas tadi tidak mengikuti wazan fa'ilun. Karena kan fa'ilun itu khususnya untuk apa? Tiga huruf, ain fi'ilnya di, fat, di fathah. Ini tiga huruf, ain fi'ilnya di domma. Atau tiga huruf, ain fi'ilnya di kasroh tapi lazim. Kalau dia fi'il tiga huruf, ain fi'ilnya di kasroh tapi muta'addi, kemungkinan besar isim fa'ilnya fa'ilun. Seperti rokiba tadi. Tiga huruf. Paham? Ain fi'ilnya di kasroh. Tapi ain tapi dia fi'il muta'ad muta'addi. Isim fa'ilnya fa'ilun. Ini tiga huruf ain fi'ilnya di kasroh tapi lazim. Maka isim fa'ilnya la ya'ti minhu ala wazni fa'ilin. Fi isim fa'ilnya itu tidak mengikuti wazan fa'ilun. Paham? Wa inna ma ya'ti ala auzanin ukhra mukhtalifatin. Tapi dia itu datang dengan wazan-wazan yang lain yang berbeda-beda. Enggak sama semua wazannya itu. Contoh, Do'ufa. Isim fa'ilnya malah do'ifun. Paham? Bukan fa'ilun, bukan do'ifun. Tapi do'ifun fa'ilun wazan. Terus sa'uba isim fa'ilnya sa'bun. Bukan sa'ibun tapi sa'bun. Kenapa enggak ikut wazan fa'ilun? Padahal dia tiga huruf. Jawabannya tiga huruf tapi ain fi'ilnya di dom di dhamma. Atau jamula wazan isim fa'ilnya jamilun atau fariha menjadi farihun. Ya. Ain fi'ilnya di kasroh tapi lazim. Kalau ain fi'il di kasroh tapi muta'adi kemungkinannya ikut wazan fa'ilun. Tapi kalau ain fi'il di kasroh terus lazim tidak butuh muta'adi maka ya, wazannya berbeda macam bermacam-macam. Gitu. Farihun, hamirun, atisun. Paham? Tidak ada yang mengikuti wazan fa'ilun. Wa yusamma hina idzin bi sifati al-musyabbahati bi ismil fa'il. Isim-isim ini semuanya ya, itu dinamakan dengan sifat musyabbaha bi ismil fa'il. Makanya kan wazan isim sifat musyabbah kan apa? Fa'ilun. Fa'ilun. Nah, dia dinamakan dengan sifatul musyabbaha. Sifat yang menyerupai isim fa'il. Tapi ingat kapan? Kalau dia tiga huruf, kemudian ain fiilnya di dhamma. Atau tiga huruf, ain fiilnya di kasroh dan dia fiil lazim. Paham nggak maksudnya? Ini pun anak memaham baca persiapan sampai dua kali kita persiapan untuk baca ya. biar betul-betul diusahakan bisa faham. Di sini beliau nggak mengeluarkan ada sebenarnya koedar koedahnya juga, cuman kalau kita bahas sedikit panjang gitu tentang yang tiga huruf tapi nggak ngikuti wazan fa'ilun. Cuman yang paling mudahnya ini ringkasnya seperti ini aja. Kalau dia tiga huruf, ain fi'il di dhamma, terserah artinya apa. Kalau di kitab yang lain kayak ana eh, asorfu al-kafi yang ana bawa ini disebutkan kalau dilihat dari makna. Kalau maknanya bermakna ini, bermakna warna, nanti isim fa'ilnya ini. Paham? Tapi yang lebih mudahnya yang ini tadi di buku kita ini. Kalau dia tiga huruf, ain fi'il di dhamma, isim fa'ilnya enggak mengikuti wazan fa'il. Tapi kan beliau enggak menyebutkan koidahnya Sebenarnya koidahnya nanti itu kebanyakannya nanti dia mengikuti wazan fa'ilun. Tuh. Nggak mengikuti wazan fa'ilun, tapi fa'ilun. Terus nanti ada isim fa'il tiga huruf, ain fi'ilnya di kasroh. Ain fi'il di kasroh, tapi lazim. Ain fiil di kasroh, tapi lah, lazim. Maka nanti isim fa'ilnya kebanyakan ikut wazan fa'ilun. Farihun. Atisun. Hamirun. Paham? Atau fa'lanu atau syanu. Ila akhirihi. Ini semua wazan dari anu nih. Sifatul musabbah. Wa yusamma hina izin dan dia dinamakan ketika ini bi sifatil musabbah bi ismil fa'il. Dengan sifat musabbah bismil fa'il. Ya, sifat musabbah yang menyerupai isim fa'il. Bagaimana kita buat ringkasnya? Anda buatkan ringkasannya ya. Kalau tiga huruf ikut ya, tiga huruf, ain fiil di fathah, ain fiil di fathah. Isim fa'ilnya nanti fa'ilun. Ya, fa'ilun. Kalau tiga huruf, ain fiil di kasroh. Tapi muta'addi. Paham? Ain fiilnya di kasroh, tapi muta'addi. Isim fa'ilnya apa dia? Fa'ilun juga. Ya, tiga huruf, ain fiil di kasroh. Tapi ingat, muta'addi fi'ilnya, butuh maf'ul. Maka ain fi, maka nanti isim fa'ilnya adalah fa'ilun. Sudah? Yang kedua, tiga huruf tapi ain fi'il di dhamma. Bukan di bukan di fathah ya. Kalau di fathah jelas ini fa'ilun. Sudah? Ain fi'il di dhamma, maka dia nggak mengikuti wazan fa'ilun. Paham? Enggak mengikuti wazan fa'ilun. Kalau mau lebih mudah lihat langsung ke ke apanya ke sorofnya. Tapi kebanyakannya nanti dia ikut wazan fa'ilun. Sebenarnya nanti wazannya apa itu tergantung tergantung bermakna apa fiilnya itu. Ya, tergantung bermakna apa? Bermakna apa fiilnya. Kalau tiga huruf. Tiga huruf tapi maftuhul ain. Ain fiilnya di, di fathah. Wazannya fa'ilun. Kalau antum tanya nanti misalkan gini. Kalau dia nanti tiga huruf. Kalau bukan fa'ilun atau fa'ilun. Enggak juga. Bisa jadi fa'lun. Sahlun. Ada. Ya ini tadi kan fa'lun ini. Mana tadi? Sokbun. Kalau contoh lainnya seperti ini, Sahula. Artinya mudah. Wa isim fa'ilnya apa? Sahlun. Bukan sahilun. Tapi sahlun. So'uba artinya berat. So'bun. Jadi asa, ah? Kayak masdar memang. Lihat Anda buat rincian. Kalau tiga huruf. Salah spidol. Kalau dia tiga huruf. Ain fi'il di doma, Ain fi'il di doma. Ini buat ringkasan aja ya. Nah. Isim fa'ilnya secara asal bermakna mengikuti wazan fa'lun. Kalau enggak fa'lun, fa'ilun. Kalau enggak fa'ilun, af'alun. Ya. Af'alu. Khosuba akhsobu. Isim fa'il itu. Tapi bermakna sifat musyabbah. Ya, itu kalau ain fi'ilnya di dom di domma. Tiga huruf, ain fi'ilnya di doma isim fa'ilnya wazannya tiga. Fa'lun, fa'ilun, atau af'alu. Ya. Fa'lun, fa'ilun, atau af'alu. Kalau tiga huruf, ain fi'ilnya di doma Enggak, di doma. Jangan jangan di di doma saja. Sudah? Ini ringkasan ya. Tiga huruf sekarang berikutnya. Perhatikan. Tiga huruf. Tapi ain fiil di kasroh. Kemudian lazim. Paham? Tiga huruf, ain fi'il di kasroh. Kalau ain fi'il di fathah sudah jelas ya, wazannya pasti fa'ilun. Tapi ini tiga huruf ain fi'il di kasroh lazim. Kalau tiga huruf ain fi'il di kasroh tapi muta'adi, kebanyakan ikut wazan fa'ilun. Tapi ini dia tiga huruf ain fi'il di kasroh. Lazim fi'ilnya, maka wazannya nanti juga tiga. Yang pertama, fa'ilun. Yang kedua, fa'lanu. Yang ketiga, af'alu. Sama. Tuh. Ini sudah ringkas sekali ini, Bang. Terserah dia mau bermakna apa nanti belakangan maknanya. Kalau di sini di kitab lain disebutkan gitu kalau menunjukkan warna wazannya nanti af'alu. Paham? Kalau menunjukkan kepada perkara kekosongan atau yang semisalnya nanti wazannya adalah fa'lan, tapi itu nggak usah kita bahas lah dulu, biar lebih mudah, lebih ringan. Ini sudah tergambarkan jelas ini ya. Tiga huruf ain fi'il di fathah. Wazannya fa'ilun. Sudah? Nanti tiga huruf ain fi'il di kasroh. Tapi muta'addi. Wazannya juga fa'ilun. Ini dia. Ain fi'il di kasroh. Tapi apa di sini? Muta'addi. Wazannya nanti adalah fa'ilun. Jadi fa'ilun itu untuk dua fi'il tiga huruf di ain fiil di fathah atau tiga huruf ain fiil di kasroh tapi syaratnya satu tambah mutaaddi paham ini Abu Sama sekarang tiga kan di buku kita ini disebutkan ya kalau dia madmunul ain di doma ainnya nggak disebutkan wazannya apa ya contohnya saja tapi di buku lain disebutkan wazannya dia tiga huruf ain fiil di doma Terserah mau lazim mau mutaaddi di sini. Yang penting ain fiilnya di dom di domma. Maka isim fa'ilnya nanti ada tiga. Fa'lun, fa'ilun, af'alu. Ya. Fa'lun, fa'ilun, af'alu. Jamula, jamilun. Paham ini? Sahula, sahlun. Sahlan. Paham enggak Abu Fatimah? Ini sudah lebih ringkas ini. Ya. Kemudian dia tiga huruf ain fi'il di kasroh tapi lazim. Kalau tiga huruf ain fi'il di kasroh tapi adik ke sini dia. Fa'ilun. Ya, ini tiga huruf ain fi'il di kasroh lazim fi'ilnya. Wazannya tiga juga. Fa'ilun, fa'lanu atau af'alu. dicatatlah nanti antum kehilangan kebingungan nanti kalau mau menjelaskan itu. Karena dari beberapa buku yang tadi anda lihat, yang paling mudah pembahasannya yang ini untuk isim fa'il ini. Makanya anda bawa dia. Dari beberapa buku nahu yang anda lihat, yang paling mudah pembahasannya ini. Ya, anda lihat dalam kitab Al-Musajjar fin Nahwi wa Sorfi juga tidak seperti itu. Kemudian at tadbik An-Nahwi juga seperti itu. Ini. Ini sama af'alu. Bagaimana nanti dibedakan? Ya tinggal dilihat fiilnya di doma atau di ain. Ya atau di kasroh ya. Kalau di kasroh berarti af'alu yang di kasroh. Kalau nanti di doma fiilnya tiga hurufnya berarti af'alu yang di dom di doma gitu. Yang jelasnya wazannya tiga. Abu Isam paham gak Abu Isam? Ini sudah tergambar tiga ini. Anda tadi nggak nyangka juga bisa gambarkan gini. Asalnya tiga huruf. Ain fiilnya di fathah. Doroba, kotala, akala. Paham? Maka nanti isim fa'ilnya fa'ilun. Atau tiga huruf ain fiil di kasroh. Tapi satu syarat bertambah. Muta'addi. Nggak boleh lazim. Seperti rokiba. Rokiba kan mutaaddi ya. Isim fa'ilnya juga nanti fa'ilun. Yang berikutnya tiga huruf tapi ain fi'il di domma. Berarti seperti sahula, sa'uba. Maka isim fa'ilnya tiga macam. Bisa jadi fa'lun, bisa jadi fa'ilun, bisa jadi af'alun. Makanya kan beliau tadi mendatangkan do'ifun, so'bun jamilun. Ya kan? So'bun masuk kan? Inilah so'bun tadi fa'lun. Asalnya di sini sebenarnya kalau di buku ini asalnya di sini. Hukum asal ini. Sama seperti kalau lazim hukum asalnya fa'ilun. Tapi nanti kalau mau keluar dari asal kembalinya ke sini, ke sini, ke fa'ilun atau af'alun. Tapi asalnya kalau dia di doma ainnya isim fa'ilnya itu fa'lun. Jarang bukan bukan fa'ilun, bukan af'alu ini cabangnya. Asalnya di sini. Terus kalau misalkan nanti ain fiilnya di kasroh tapi lazim, asalnya dia tuh di sini. Fa'ilun. fa'ilun. Bukan fa'lanu, bukan af'alu. Lihat ya, anak baca sekali lagi. Wasatatimmu dirasatu zalika ba'da ismil maf'uli mubasyaratan. Pembahasan masalah sifat musyabbaha akan sempurna nanti pelajaran yang demikian itu setelah isim maf'ul mubasyarah. Langsung. Jadi setelah isimaful maf'ul langsung sifat musyabbaha. Ya. Wasatatimmu akan sempurna di satu zalika pelajaran tentang sifat musyabbaha ba'da ismil maf'ul setelah kita membahas isim maf'ul mubasyarah langsung. Ya. Jadi setelah isim maf'ul sifat musyabbah. Kayaknya memang iya kan? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah.